Masih kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Bahwa laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengannya suatu apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dibahas oleh Syekh Asy-Syarih wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwasanya bisa saja lafaz dengan lafaz sama tapi maknanya berbeda. Kita menyatakan Allah mendengar dan kita menyatakan bahwa manusia mendengar. Tapi tentunya sangat berbeda makna mendengar bagi Allah dan makna mendengar bagi makhluk. Makhluk mendengar dengan terbatas dan sangat terbatas. Pada frekuensi tertentu saja dan pada kekerasan dan kepelanan yang tertentu saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan walaupun bisikan-bisikan hati manusia. Maka demikian pula pada nama-nama lain dari nama-nama Allah, sifat-sifat lain dari sifat-sifat Allah yang bisa jadi lafadznya dipakai pada lafadz-lafadz makhluk. Namun maknanya tetap berbeda. Akhir yang kita bahas adalah kalimat Syekh rahimahullah wa ma'lumun annahu laysa al-'ilmi kal-'ilm wa al-quwwah kal-quwwah ونظائر هذا كثيرة وهذا لازم لجميع العقلاء dan sudah maklum bahwa yang namanya ilm tidak seperti ilm dan ilm bagi Allah tidak seperti ilmu bagi manusia orang ini memiliki ilmu Allah memiliki ilmu tentunya tidak sama ilmu bagi Allah dan ilmu bagi manusia demikian pula al-quwwah kal-quwwah laisa al-quwwah laisat al-quwwah kal-quwwah demikian pula kekuatan Allah dan kekuatan makhluk tentunya tidak mungkin sama. Ada yang kita puji dengan kalimat Masya Allah si Fulan kuat. Tetapi ketika kita menyatakan Allah kuat, tentunya maha kuat. Dan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang amat sangat lemah. Dan yang semisal ini sangat banyak. Wahada lazimun. Dan ini sangat wajar sangat mafhum bagi orang-orang yang berakal, bagi seluruh al-uqala, orang-orang yang aqil. Fa inna man nafa sifat sifatan min sifatil lati wasafallahu biha nafsahu maka orang-orang yang menafikan menolak sifat dari sifat-sifat Allah yang Allah telah sifati dirinya dengannya seperti sifat riba, sifat marah, sifat cinta, sifat benci dan sejenisnya. Wa anna dhalika yastalzimu at-tashbih wa tajsim dan kemudian menganggap bahwa orang yang menetapkan sifat-sifat itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau orang yang menganggap bahwa Allah memiliki jisim. kaum muslimin yang saya hormati. Mereka inilah orang-orang yang gairul uqala, Ghairul uqala karena tadi sebelumnya sudah dikatakan. Wahada ma'lumun li jami'il uqala bahwa perkara tadi sudah dipaham oleh semua orang yang berakal. Bahwa walaupun lafaznya sama, tetapi tentunya bagi Allah maknanya berbeda. Maknanya lebih tinggi, lebih sempurna. Sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Mafhum li jami'il uqala. Ternyata ada orang-orang yang gairul uqala. Yang tidak akil, tidak berakal, atau tidak sehat akalnya, atau dia tidak gunakan akalnya. Sehingga dia berkata, kalau kamu menetapkan sifat ridho bagi Allah, menetapkan sifat marah bagi Allah, menetapkan sifat cinta, sifat benci bagi Allah, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk katanya. Bukan makhluk juga marah, bukankah makhluk juga benci, bukankah makhluk memiliki cinta? Kenapa? Mereka berpikir seperti itu. Padahal pada nama-nama lain, pada sifat-sifat lain dari sifat-sifat Allah kita bisa paham bahwa tentunya ilmu bagi Allah tidak sama dengan ilmu bagi makhluk. Tentunya kekuatan bagi Allah tidak sama dengan kekuatan bagi makhluk. Demikian pula ridha bagi Allah tidak sama dengan ridha bagi makhluk. Marah bagi Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Cinta bagi Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Demikian pula kebencian tidak sama dengan bencinya makhluk. Wa Namun mereka beberapa ahlul bid'ah, ahlul ahwa menyatakan kalau kalian menetapkan sifat-sifat tersebut berarti yastalzimut tasbih wat tajsim. Berarti konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk katanya. Berarti menganggap Allah memiliki jisim. Khana bin kaum muslimin yang saya hormati. Sudah dijawab tadi bahwa itu konsekuensi yang tidak benar atau bukan konsekuensinya demikian. Kita bisa saja menyatakan bahwa cintanya Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Lagi pula, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam Quran. Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ Allah murka pada mereka. Ghadiba pakainya. apa makna tiba Marah. Allah marah pada mereka. Allah laknat mereka. Dan Allah persiapkan bagi mereka jahannam. Allah sendiri menggunakan lafaz tersebut ghadibah. Apakah kita menggunakan lafaz tersebut disalahkan oleh mereka? Demikian pula masalah cinta sangat banyak dalam Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul ladzina sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang berperang di jalannya. Cinta. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang muhsin. Dan sekian banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah cinta. Kenapa ketika ahlu sunnah berkata Allah memiliki sifat cinta. Mencintai siapa yang dikehendaki dan membenci siapa yang dikehendaki. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka menyatakan tidak mungkin. Allah tidak mempunyai cinta dan Allah tidak mencintai. Dan Allah pada wa tidak membenci. Kalau engkau mengatakan Allah cinta, Allah benci, berarti seperti makhluk. Dikatakan ini ghairul qala tidak berakal sehat. Padahal sungguh semua orang yang berakal akan menjawab tentunya tidak sama dengan kebencian makhluk. Tidak sama dengan kemarahan makhluk yang otot lehernya keluar, matanya melotot, kemudian wajahnya memerah, Wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajahnya merah hitam karena murka. Allah gambarkan tentang makhluk dalam Al-Quran. Walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Berubah mukanya menjadi merah, padam dengan mata yang melotot, keluar urat lehernya. Tentunya Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti makhluk. Maka konsekuensi-konsekuensi yang ada pada makhluk tidak mungkin sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abdul Aziz, kalau ada yang berkata seperti itu, bahwa kalau kamu menetapkan sifat-sifat tadi berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Qila lahu. Kita jawab, kita katakan kepadanya, Fa'anta anta tukbitu lahul iradah. Kalian juga menetapkan iradah. Itu juga sifat wal kalam kalian menetapkan sifat kalam was sama' wal basar kalian juga menetapkan sama' menetapkan basar karena mereka kaum asyariyah tidak menerima sifat benci, tidak menerima sifat marah bagi Allah dan mereka tafsirkan marah itu adalah irada. Iradatul intiqam, keinginan untuk membalas keinginan untuk mengazab. Itu yang namanya uh, Bukan berarti marah, tapi irodah al Diganti menjadi irodah. Artinya mereka menetapkan sifat irodah. Kita jawab, sifat irodah pun kalau bermakna lafat irodah ada pada makhluk. Makhluk punya kehendak, Allah punya kehendak. Berarti kamu juga menyamakan Allah dengan makhluk. Kita jawab demikian, apa jawaban mereka? lain kehendaknya manusia mungkin terwujud, mungkin nggak terwujud, tapi kehendak Allah pasti terwujud. Jawaban yang benar. Tapi kita katakan, kenapa enggak menjawab dengan jawaban yang seperti itu? Jawaban cerdas. Kenapa enggak, enggak engkau jawab seperti itu pada sifat marah? Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Kan selesai. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk ma'anna anna ma tusbituhu lahu laisa misla sifatil makhluqin. Sifat-sifat yang kalian tetapkan pun kalian katakan tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Fakul fi manafaitahu wa asbattahu lillah wa rasuli wa rasuluhu ma asbatahu Allah wa rasuluhu misla qawlika fi ma asbatahu. Mestinya engkau katakan pula pada sifat-sifat yang Allah katakan tentang dirinya dan Rasulullah katakan tentang Allah kalian katakan pula padanya seperti apa yang kau katakan tadi pada sifat irada pada sifat kalam mereka beriman dengan sifat kalam mereka beriman dengan sifat sami' dengan sama'ul basar tapi kenapa tidak kalian katakan dengan perkataan yang sama illa farqa bainahuma karena nggak ada perbedaan antara keduanya Fa'in qala kalau orang itu menjawab, Ana usbit syai'an minat sifat. Aku tidak menetapkan sedikit pun dari sifat. Artinya, ini golongan lain lagi. Kalau golongan itu mengatakan, saya tidak menetapkan sifat apapun. Berarti bukan model asyariah, tapi model jahmiyah. Pokoknya Allah tidak punya sifat apapun. Kalau punya sifat, nanti seperti makhluk. Qila lahu maka kita katakan kepadanya fa anta tuthbit lahul asma'ul husna kalian menamakan Allah dengan nama-nama tapi menolak sifat-sifat kok oh, aneh ini mereka mengimani nama Allah memiliki nama Ar-Rahman memiliki nama Rahim memiliki nama sekian nama dan kalian juga memanggil dengan nama Hayyun Alimun Qadirun Wal abad sama bihadin asma dan hamba makhluk juga dikasih nama hidup dikasih julukan punya ilmu berilmu dikasih julukan orang ini mampu orang ini bisa orang ini qadir walaysa ma yuthbit lirabbi min hadhil asma mumazilan lima yuthbitu lil Tentunya kita juga bertanya pada kalian, apakah bermakna sama nama yang ada pada Allah dan yang ada pada makhluk? Allah Maha Bisa. Dalam bahasa Arabnya Qadir. Manusia mengerjakan sesuatu yang dia mampu dikatakan orang ini bisa. Dan disebut juga Qadir. Anta takdir, na'am, ana akdir. Anta qadir bihada, ana qadir. Hal yastawiyan. Apakah keduanya sama qadirun lillah wa qadirun lil makhluk? Dua-duanya nama. Mereka pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Tentunya berbeda. Nama Allah Qadir dengan sebutan makhluk Qadir. Tidak sama. Fakul fi sifatihi. Nadiru qawlika fi musamma asma'ih maka mestinya engkau mengatakan pada sifat-sifat tadi seperti yang kau katakan pada nama-nama tadi. Kalian beriman dengan nama-nama tapi tidak beriman dengan sifat-sifat. Dengan alasan kalau mensifatkan nanti sama dengan makhluk. Sama engkau menamakan juga sama nanti sama dengan nama-nama makhluk. Yang paling jelas hidup. Makhluk hidup katanya. Dinamakan makhluk hidup bukan batu, bukan benda mati, makhluk hidup. Hayun. Baik, kalian menamakan Allah juga hayu. Apakah berarti kau menyamakan dengan makhluk? Oh tidak, kami tidak menyamakan dengan makhluk. Kehidupan Allah kekal, kehidupan makhluk terbatas. Ah, engkau cerdas. Kau katakan juga pada sifat-sifat Allah seperti kecerdasanmu tadi mestinya bahwa sifat-sifat Allah yang kami imani ini tentunya kami yakin tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Walaupun Allah dikatakan berilmu makhluk, dikatakan berilmu tidak sama ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Walaupun Allah memiliki sifat kudrah, makhluk memiliki sifat kudrah, tetapi tidak sama kudratullah dengan kudratul makhluk. Dan seterusnya. Fa'in qala, kalau ada yang lebih dahsyat lagi kekufurannya. Mengatakan, la utbin lahul asma al-husna. Kami pun tidak menetapkan nama-nama. Yani kami tidak menetapkan sifat-sifat Allah, nggak pula mengimani nama-namanya. Bahwa Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Tidak memiliki sifat apapun dan tidak memiliki nama apapun. Karena kalau punya nama nanti seperti makhluk. Kalau punya sifat nanti seperti makhluk. Tetapi kami hanya berkata, Dia majazun. Bahwa nama-nama tadi nama yang sifatnya majaz. وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة apa ada aliran yang berpendapat seperti ini ada aliran batiniyah dan aliran mutafalsifah maka kita jawab pada mereka qila lahu fala bun fala budda an ta'taqid annahu mawjud baik kalau kamu nafikan semua sifatnya kamu nafikan semua nama-namanya saya bertanya Berarti kalian menganggap ada atau tidak ada? Hah? Jawab. Apakah ada atau tidak ada? Kalau kalian menafikan semua sifat dan menafikan semua nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka mengatakan ada, kecuali ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Pasti mereka ya ada sih ada, tapi tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Kita katakan cukup. Kamu katakan maujud, itu sudah menyamakan dengan makhluk menurut keyakinanmu. Sama-sama ada. Allah ada, kita pun ada. Berarti sama. Qala wa haqqun qa'imun bi nafsihi wal jismu mawujudun qa'imun binafsihi nafsihi semua benda-benda ini pun ada walaysa huwa mumatsilan. Kita tanya apakah sama keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk? Dikejar ke sana. Kalau kalian menafikan semuanya, berarti kalian menganggap Allah ada atau tidak ada? Nggak ada. Baik, kalau ada, keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk sama atau tidak sama? Karena mereka ingin menyatakan Allah tidak sama dengan makhluk sampai menolak sifat dan menolak nama, maka mereka akan berkata, ya berbeda. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Eksistensi Allah, kata mereka, tidak sama dengan makhluk. Baik, kalau tidak sama dengan makhluk, berbeda, ada dengan ada, kenapa kamu tidak mengatakan hal yang sama pada sifat? Sifat Allah ini pun tidak sama dengan sifat Allah yang ini. Nah, sifat Allah yang ini tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa tidak kalian katakan dengan sama seperti itu pada nama-nama Allah? Nama-nama Allah yang mulia tidak sama dengan nama-nama makhluk yang kadang lafadznya sama. Tidak sama. Wamra'atul aziz tidak sama aziznya penguasa tadi dengan aziznya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Maha Izzah, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Mulia. Qanibina azakumullah akan kepentok mereka dengan ucapannya sendiri. Fabuhital ladzi kafar. Wa in qala ana la uthbit syai'an. Kalau dia jawab lagi, kalau gitu saya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, berarti tidak mungkin ada sifatnya, tidak mungkin ada namanya, dan saya pun tidak meyakini kalau Allah ada. Bagaimana? Kafir, sir. <laughs> Sudah sekafir-kafirnya mereka. Unkir wujud dan wajib Kami mengingkari keberadaan yang wajib. Qila lahu bisarihil aql annal أن الموجود wajib binafsihi wa imma wajib wajib binafsihi. وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد بعد أن لم يكن وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بقديم Kalau dia mengatakan tidak ada, saya menyatakan tidak ada keberadaannya yang wajib. Kita katakan ma'lumun bisarihil aql. Sudah diketahui dengan akal sehat bahwa sesuatu yang ada mesti akan ada yang sebelumnya yang mengadakan keberadaannya. Ima ghairu wajib nafsihi. Bisa jadi ada yang wajib nafsihi, ada yang ghairu wajib nafsihi yakni ada yang dia mesti ada dan ada yang diadakan oleh yang sebelumnya. Kayu dibikin oleh tukang kayu, kayu tukang kayunya dibikin oleh siapa terus begitu. Pasti akan ada keberadaan awal. Siapa? Karena mereka tidak akan bisa menjawab kecuali kalau orang itu gila. Kalau dia tidak gila pasti akan mengatakan benar kamu. Mesti ada. Al-wajibul wujud. Mesti ada keberadaan Allah, keberadaan yang mengadakan seluruh alam semesta. Mesti ada lebih dulu. Azali. Demikian dibahas secara panjang lebar oleh beliau rahimahullahu taala. Falau tamatsala lazima an yakuna kullun minhuma wajibul qidam laisa biwajibil qidam mawjudan binafsihi ghairu mawjud binafsihi. Kalau kamu samakan keberadaan yang pertama dengan keberadaan yang diadakan, berarti kamu tidak akil. Ini diadakan oleh si fulan. Yang diadakan oleh si fulan, si fulannya dengan yang diadakannya sama. Apa itu? Kalau bukan gila. Ini kursi dibikin oleh tukang kayu. Tukang kayu dan kursi sama atau tidak sama? Ya tidak mungkin sama. Demikian pula keberadaan alam semesta dan keberadaan yang mengadakan sebelumnya. Itu Allah swt. Baik, apakah sama? Ya tentunya tidak mungkin sama. Dan seterusnya. Paling bihadhihi adillah ittifaquhuma min wajhin. Maka dengan dalil-dalil akli seluruh orang akan paham bahwa pasti akan ada atau pasti ada pencipta pertama kali. Ini diyakini oleh seluruh agama. Bahkan seluruh manusia. Kecuali yang berdusta dan mendustakan hati kecilnya sendiri. Oh enggak Saya meyakini ini ada dengan sendirinya. Dia mendustakan hati kecilnya sendiri. Hati kecil akan mengatakan pasti ada. Berarti dari hal ini ada ittifaq. Waqtilafuhuma min wajh. Ada perbedaan dari sisi lain. Mereka menyatakan bahwa yang mengadakan itu ini Tuhan ini Tuhan itu. Tapi pada inti awalnya mereka menyatakan pasti ada pencipta pertama kali dari seluruh alam semesta. Faman nafa mattafaqa fihi kana mu'attilan qailan bil batil. Kalau ada orang yang menentang hal yang sudah disepakati oleh orang yang berakal sehat ini, berarti orang itu menolak ucapan yang hak dan orang itu berarti qailan bil batil, mengucapkan kebatilan-kebatilan. Wa man ja'alahuma mutamatilaini dan barang siapa yang menganggap sama yang mengadakan dengan yang diadakan maka dia juga musyabbihan orang yang menyamakan dan juga qailan bil batil berarti dia juga mengucapkan satu kebatilan wallahu a'lam dan Allah yang lebih tahu wa dzalika annahuma wa in ittafaqa fi musamma mattafaqa fi Wallahu ta'ala mukhtassun biwujudihi wa ilmihi. Walaupun muttafaq mereka sepakat bi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan menciptakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki sisi-sisi yang istimewa yang maha sempurna. Berbeda dengan tukang kayu yang mengadakan kursi-kursi ini. -kursi. Apa itu? Wujudihi azalian wa abadian. Keberadaan Allah tidak berawal, tidak berakhir. Ini yang istimewa, tidak sama dengan maksud tadi, tidak sama dengan tukang kayu dan lainnya. Wa ilmihi dan ilmunya juga sangat luas. Wa wujud biwujudihi wa ilmihi wa qudratihi dan kekuasaannya dan kemampuannya. Wallahu taala munazzah an musyarakatil abad maka Allah Subhanahu wa taala maha suci tidak mungkin disamai dengan sifat-sifat makhluk manapun sehebat apapun dalam keistimewaan-keistimewaan Allah Subhanahu wa taala wa idza ittafaqa bi musammal wujud wal ilm wal qudrah kalaupun kadang sama lafaz ada lafaz ilm lafaz qudrah fahadal mushtarak mutlak kulli itu hanya mustarak hanya bersama-sama dalam lafaz yang kulli yujad fil adhan la bil a'yan itu hanya ada di kepala kita bahwa lafaz itu lafaz itu sama lafaznya tapi dalam kenyataan berbeda ini kekuatannya sangat tinggi tidak terbatas sedangkan makhluk kekuatannya sangat amat terbatas demikian pula dalam masalah-masalah yang lainnya. Masalah ilmu. Ilmu Allah sangat luas. Sedangkan ilmu makhluk sangat terbatas. Maka bil a'yan pada kenyataan tidak sama. Walaupun kalau fiddin di kepala kita ilmu sama ilmu, Ya sama. Ini ilmu, ini ilmu juga. Ini kekuasaan, ini kekuasaan juga. Sama. Tapi ketika kita lihat ini kekuasaannya bulan, raja, ini kekuasaan Allah. Ya beda. Pada kenyataannya bumi langit bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Qala rahimahullah وهذا disinilah tempat goncangnya semua para peneliti-peneliti goncangnya semua para ahli filsafat aidu tawahamu أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد di sinilah goncangnya seluruh para pakar-pakar filsafat, ahli-ahli kalam. Mereka goncang. Mereka bingung. Karena mereka mengira bahwa kalau nama sama, ya pasti wujudnya sama. mereka menganggap secara hitungan kalam mereka, secara hukum-hukum filsafat, kalau ilmu sama ilmu, ya sama. Itu kaidah mereka. Sama-sama ain, lam, dan mim. Kenapa kau berbeda? Ilmu sama ilmu ya sama. Kekuatan dengan kekuatan ya sama. Kata mereka. Teori mereka tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan. Bahkan pada makhluk sendiri nggak bisa disamakan Ketika kita bicara anak kecil ini, oh kuat sekali dia mengangkat kayu itu. Ketika kita berbicara tentang orang dewasa lah, orang ini kuat sekali ngangkat barang itu. Apakah sama kekuatan dia dengan kekuatan bayi tadi? Hah? Mereka ajhal jahili. Sebodoh-bodoh orang-orang yang bodoh adalah mereka. Yang memiliki kaidah kalau ilmu dengan ilmu ya pasti sama. Kalau kekuatan dengan kekuatan ya pasti sama. Kan namanya kekuatan ya kekuatan. Tidak bisa dibedakan kata mereka. Ternyata pada kenyataannya kekuatan bulan mau bulan berbeda. Walaupun sama-sama dikatakan kuat. Wa ta'ifatum Bahkan sebagian mereka menganggap kalau yang namanya ada, ya sama. Ini ada, ini ada. Ya pasti sama. Ternyata tidak sama keberadaan Allah dengan keberadaan makhluk. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم sebagian mereka mengira bahwa lafaz wujud kalimat wujud itu bil istirakil lafzi itu lafaz yang bersama-sama dipakai untuk apapun sama wa kabara jadi dan itu menunjukkan bahwa mereka menolak akal mereka sendiri. Artinya mereka menentang kabaru, menentang dengan sombong uqulahum, menentang dengan sombong akal mereka sendiri. Jadi akal mereka pasti akan berkata tentunya tidak sama. Bisa dibagi, ada ada yang seperti ini, ada ada yang seperti itu. Ada yang diadakan dengan ada yang lebih dulu. Ya beda. Tidak sama. Ini ada, itu ada tapi yang ini diadakan oleh yang itu. Sama? Ya tidak sama. Ada keberadaan yang lebih dulu. Ada keberadaan kemudian. Yang lebih dulu itu istilahnya azali. Yang kemudian disebut hadis. Ini istilah-istilah mereka. Istilah-istilah mereka benar-benar kalian nggak bingung. Baik, mereka sendiri menjawab bahwa hadis dengan qadim berbeda. Yang lebih dulu dengan yang baru ada. Kalian sendiri menjawab demikian. Kenapa kalian punya koedah kalau ada dengan ada pasti sama? Padahal dikatakan qabilatun litaksi masih memungkinkan pembagian. Kama yuqal al mawjud yan qasimu ila wajibin wa mungkin. Mereka sendiri ini mengatakan bahwasanya yang namanya ada itu ada dua jenis. Keberadaan yang wajib dan keberadaan yang mungkin. Ini harus ada. Ini mungkin ada. Itu istilah mereka. Dan juga mereka bagi keberadaan qad qadimun wa hadis. Keberadaan yang dulu dan keberadaan yang baru ada. Wa mawridu taqsim mushtarak bainal aqsam. Dan tempat pembagian-pembagian tersebut dari perkara yang satu yaitu ada Walafdul mustarak kalafdil mushtari al-waqi' ala al-mubta' والكوكب لا ينقسم لا ينقسم معناه adapun lafaz mustarak seperti lafaz al-mushtara al-mushtari al-waqi' 'ala al-mubta' yang terjadi pada sesuatu yang dibeli dan yang kita sebut untuk kaukab untuk bintang tidak sama la yanqasimu ma'nahu tidak bisa dibagi maknanya walakin yuqal tetapi kita katakan al mustari al mustara yuqal ala kada wa ala kada artinya kalimat ini bisa dikatakan untuk itu bisa dikatakan untuk ini Azakumullah ketika kita lihat bintang muncul bersinar bercahaya dengan jelas istara telah istara Mustara atau musteri, Baik. Maknanya berbeda dengan ketika kita mengatakan barang ini mustara atau si musteri, Membeli artinya. Lafaznya sama, maknanya berbeda. Kalau tadi maknanya sama, tapi terbagi menjadi bermacam-macam jenis. Keberadaan yang harus, keberadaan yang mungkin, keberadaan yang dulu, keberadaan yang sekarang. Qul ala kulli hal istilah-istilah mereka yang sungguh tidak bisa jadi hujah itu sungguhnya membantah mereka sendiri bahwa tidak mesti lafaz sama bermakna sama. Tidak mesti lafaz kalimat kata sama berarti maknanya sama. Enggak mesti. Sehingga jangan menafikan sifat-sifat Allah hanya karena takut sama lafaznya dengan makhluk. Jangan menafikan sifat marah, sifat ghadab, sifat cinta, sifat benci bagi Allah hanya karena khawatir sama dengan makhluk. Karena makhluk pun marah, makhluk pun cinta, makhluk pun benci. Jangan kalian menolak sifat Allah yang Allah katakan dalam Quran. Sifat Allah yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa kita tolak? Hanya karena kekhawatiran tadi. Padahal sekian banyak pembahasan-pembahasan mereka sendiri menunjukkan adanya lafat dengan lafat yang sama ternyata maknanya berbeda. Lafat dengan lafat sama, ternyata ada pembagian-pembagian, ada jenis-jenis yang berbeda. Lafat dengan lafat kadang digunakan untuk ini maknanya berbeda, digunakan untuk itu maknanya berbeda lagi. Seperti afala. Kalau kita menceritakan tentang mereka para mu'attilin, maknanya menolak sifat-sifat Allah. Tapi ketika kita bicara dengan kalimat yang sama pada anak-anak santri bahwa besok utlah, mu'attal, maknanya libur. Lain lagi. Kalimat yang sama kita bicarakan tentang mobil bahwa dia taat ta'affalat artinya mogok, beda lagi. Sama-sama kalimatnya ta'affalat. Dari kalimat taat ta'affalat. Sesungguhnya ini dipahami bagi para ukala. Tapi sayangnya ada orang-orang yang tidak ukala. Ada pula orang-orang yang akil tapi tidak menggunakan akalnya. Punya dia akal. Tapi nggak dipakai. Sehingga pokoknya. Kata guru saya begitu. Pokoknya dari dulu juga dikatakan seperti ini. Kita ini madhabnya seperti ini. Asyariah. Jangan kamu paksa saya. Nggak digunakan. Kecerdasannya. Sehingga dia menyatakan pokoknya saya tidak mau mengatakan bahwa Allah marah. Saya tidak mau mengatakan Allah cinta. Saya tidak mau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala benci. Allah menghendaki iradatul intiqam. Menghendaki irad, iradatul in'am. Kalau Allah cinta maknanya iradatul in'am. Kalau Allah benci maknanya iradatul intiqam dan seterusnya. Aziz. Padahal lafaz-lafaz itu walaupun disebut dengan sama tidak bermakna seperti manusia. Tidak bermakna sama dengan makhluk walaupun lafaz-lafaznya sama dan itu sudah dibahas secara detail dari tadi. Wa aslul khata wal ghalat. Inti kesalahan mereka, inti kekeliruan mereka, tawahumuhum anna hadhil asma al ammah al kulliyah yakunu musammah al mutlaq al kulli huwa bi ainihi sabitan fi hadzal muayyan wa hadzal muayyan. Ini inti kesalahan mereka. Inti kesalahan mereka adalah bahwa mereka mengira bahwa nama-nama yang sama bermakna keumumannya secara keseluruhannya maka yang dinamai dengan nama yang sama secara mutlak pasti sama bi'aini dengan zatnya sabitun bihadal muayyan wa sabitun bihadal muayyan kalau dua perkara dinamakan dengan nama yang sama maka yang ini pun sama dengan yang ini persis di sini kesalahan mereka padahal belum tentu kekuatan bagi anak kecil, dan kekuatan bagi orang dewasa sama-sama dikatakan kuat, tapi berbeda. Apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Tentunya tidak sama. Demikian pula lafaz-lafaz lain. Maka ucapan mereka yang mengira bahwa lafaz dengan lafaz pasti sama maknanya, laisa kadzalik. Itu tidak benar. Fa inna ma yujad fil khalid la yujad mutlaqan kulliyan, bal la yujad illa muayyanan mukhtassan tidak mesti apa yang ada fil kharij la yujad mutlaqan kulliyan bal la yujad illa muayyanan mukhtassan pasti yang ada atau sifat pada tertentu disifatkan maka maknanya sesuai dengan siapa yang disifatinya kalau kita bicara Masya Allah anak kecil yang kuat sekali ya tentunya tidak sama dengan ketika kita menyebutkan sifat yang sama pada orang dewasa tentunya tidak sama itu anak kecil ngangkat buku aja dikatakan kuat sekali. Saya ngangkat tiga buku ini, masih saya nggak kuat? Kamu lemah cuma ngangkat buku. Sama-sama ngangkat buku kok. Dikatakan ini kuat sekali, sedangkan saya tidak dikatakan kuat. Mana Allah tidak sama. Bahwa sifat itu akan jelas maknanya ketika disandarkan pada musamma, pada mausufnya. Siapa yang disifatinya? Makhluk. yang maknanya seperti makna yang ada pada makhluk. Kalau disifatinya atau disifatkan pada Allah, maka maknanya sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Maka Jawablah dengan jawaban ini pada semua sifat-sifat Allah, termasuk sifat tangan, sifat mata, dan semuanya bahwa tentunya tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan mata makhluk, sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beritahu detailnya mungkin kita tahu, tetapi kalau Allah tidak beritahu, kita katakan tidak tahu seperti apa. Sehingga semua lafat-lafat yang Allah katakan dalam Al-Quran, lafat-lafat yang tepat, tidak perlu diganti. Oh jangan, nanti terkesan menyamakan. Kita ganti saja dengan kekuatan. Loh, Allah katakan yad. Tangan. Kenapa kok diganti? Al-Qur'annya salah menyebutkan kalimat itu. Oh, kalimatnya nggak tepat. Astagfirullahaladzim. Mengatakan Allah tidak tepat memilih kata. Padahal ini Allah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fawujudullah. Wa hayatuhu. La yusharikuhu fiha ghairu. Maka keberadaan Allah Kehidupan Allah tidak bisa disamai dengan selainnya sesuatu apapun. Bal wujudu hadzal mawjud al muayyan la yusyrikuhu fihi ghairuh. Bahkan keberadaan Allah muayyan yang tertentu tidak bisa disamakan dengan peradaan apapun. Fakaifa wujud al khaliq Bagaimana dengan kita katakan wujudul khaliq, keberadaan pencipta. Sedangkan yang lain diciptakan. Allah yang mengadakan fatirus samawati wal ard yang mengadakan pertama kali. Fatir adalah yang mengadakan yang tadinya belum ada. Yang tadinya belum pernah ada kemudian Allah adakan itu dikatakan fatirus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan pertama kali. Apakah disamakan dengan keberadaan yang diciptakannya? Yang diadakannya? ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين Tidakkah kau melihat bahwa engkau berkata Hada Huwa Yang diisyaratkan dengan kalimat-kalimat itu Satu Biwajhaini mukhtalifain Dengan sisi yang berbeda-beda <clears throat> Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya dan juga sifat-sifat yang lain tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluknya. Maka semua apa yang ada dalam Quran dan Sunnah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Dan wajib pula kita katakan tidak sama dengan makhluknya walaupun kadang lafaz itu dipakai pada makhluk lafaz-lafaznya tetapi maknanya tetap berbeda wallahu taala a'lam wallahu taufiqul afiyah kalau ada pertanyaan silakan Nah, ada soal. Baik. Kalimat hada huwa dzak. Apa artinya? Nama pemuda. Hada huwa dzak. Annaka taqul ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين هذا هو ذاك ها ini yang itu هذا هو ذاك baik kalau kita menyatakan ini yang itu yang ditunjuk satu orang pada orang Hah? Wahid wala nih Orangnya satu berdua, dua. Hah? Satu. Barakallahu fikum. Yang dimaksud oleh Syekh bahwa ketika kita menyatakan hadza huwa artinya orang itu satu. Cuma tadi dilihat di sana, kemudian ketemu di sini. Kemudian diterangkan pada temannya. Hadza huwa Ini orang yang tadi. Berarti orang yang dikatakan hadza dan dikatakan zaka sekaligus. Artinya al-musamma wahid. Yang dinamakan satu orang. Tapi dengan istilah yang berbeda. Karena kadang dikatakan ini, kadang dikatakan itu. Kalau jauh itu. Itu yang ini. Yang ini, ini, yang itu. Yang itu tadi. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Baik. Sebaliknya. Yang dinamakan dalam keadaan satu tetapi disifati dengan sifat-sifat yang banyak. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Sehingga ada kalimat yang satu, tetapi dia memiliki makna dua atau lebih. Bisa bermakna dua atau lebih kalau dikaitkan dengan benda yang disifatinya. Seperti tadi, kalau ditempelkan kepada sekolah dikatakan libur, tempelkan kepada mobil dikatakan mogok, dikatakan kepada firqoh, kelompok-kelompok sesat dikatakan menolak sifat padahal kalimatnya sama-sama apalah atau taat salah. Baik. Kadang-kadang maknanya sama tetapi kadarnya berbeda. Ini maknanya kekuatan. Ini juga kekuatan. Tapi kekuatan yang ini tidak sama dengan kekuatan yang ini Sehingga secara makna sama, kuat. Tetapi kadarnya berbeda. Kalau kita puji seseorang makhluk dengan kuat dan kita puji Allah innaka antal qawi. Ya berbeda. Kadarnya sangat amat berbeda. Allah Maha Kuat sedangkan ini kekuatan yang sangat amat terbatas, kekuatan makhluk. Jadi kadang kadarnya. Kadang pula liputannya. Ilmu sama ilmu sama. Ilmu itu sesuatu yang diketahui saya tahu ini, saya tahu itu. Allah tahu yang ini, tahu yang itu. Sama. Maknanya juga sama. Maknanya juga sama. Berarti sama Allah dengan makhluk tidak. Kenapa? Liputannya berbeda. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tapi makhluk ilmunya tidak bisa meliputi sekitarnya dia nggak bisa apalagi seluruh alam. Baik. Demikian pula yang lain. Hadis wala haraj pada sifat-sifat tadi seluruhnya mesti akan berbeda ketika disifatkan kepada makhluk dan ketika disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.